Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Huruf al naw'ani. Huruf jar itu ada dua macam. Pertama adalah huruf jar asliyah. Itulah huruf jar yang la yustaghna anha fil kalami yang dibutuhkan dalam sebuah kalimat. Tidak mungkin jika dibuang. Jika dibuang, makna akan rusak. Tidak akan sesuai dengan yang diingat, diinginkan dan diharapkan. Kemudian yang kedua adalah huruf jar zaidah. Itulah huruf jar yang yumkinul istirna'u anha Mungkin untuk tidak kita butuhkan Mungkin untuk kita buang Dan tidak merusak makna Di antara huruf jar yang bisa menjadi zaidah, bisa menjadi zaidah. Tidak mesti selalu menjadi zaidah. Namun bisa menjadi zaidah. Adalah mim dan disyaratkan supaya min adalah min zaidah didahului oleh nafi atau istifham dan isim majrur setelahnya adalah isim nakira. Contohnya adalah ayat mamin ilahin ila ilahun wahid. Tiada sembahan kecuali sesembahan yang esa. Contoh ayat yang lain, hal min khalidin ghairullahi Apakah ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala? Seandainya ya, ini bukan ayat, kemudian min kita buang, makna tidak usah. Hal khaliqun khairullahi misalnya. Maka maknanya kurang lebih tetap sama dengan hal min khaliqin ghairullahi Kemudian adalah huruf jar yang mungkin untuk menjadi huruf zaidah adalah ba. Ba itu menjadi huruf zaidah untuk khobar laisa dan fa'ilnya kata. al fakru bi'aibin. Kemiskinan itu bukanlah satu hal yang tercela. Contoh ayat kafabilali waliyah Cukuplah Allah sebagai penolong atau sebagai pelindung. Wajah dan dijauh, eh, wajah harful jari zaid, wajah harful jari harful jari zaidu al isma Allah yalihi lafbon dan huruf jar zaidah itu menjarkan isim setelahnya menjerkan dari sisi lafal. Walakin yu'raf hadal ismu akan tapi uh, isim tersebut tetap di i'rab hasaba ma taqtadihil jumlatu sebagaimana yang dituntut oleh kalimat. Misalnya laisal fakru bi'aibin. Kita katakan ba harfu jar zaid. Aibin ismun majrur. Uh, eh, Lafdan Walkinnahu akan tapi aibin ini adalah uh, mansub ya, atau kita katakan fi mahal nasab. Dia nasar eh, dia hakikatnya nasar karena menjadi uh, eh, khobarnya Laisa akan tetapi secara lafaz, secara lahiriah dia majrur. Catatan. Ma terkadang ditambahkan setelah min dan a, eh, min dan an dan ba dan ma ini tidaklah menahan huruf-huruf tadi dari beramal. Contohnya firman Allah, amma qalilin la yusbihunna nadimin. Amma qalilin tetap beramal. Amma qalilin. Sebentar lagi jadilah mereka orang-orang yang menyesal. Sedangkan ma yang masuk kepada kaf dan ruba itu menahan kaf dan ruba dari beramal sehingga kaf dan ruba tidak bisa menjalankan isim setelahnya rubah masadikun anfa'u min syaqiqin terkadang dan e, seringkali kawan itu malah lebih manfaat daripada saudara kandung saudara kandung memusuhi, kawan malah membantu terkadang. Atau bahkan cukup sering. Waktu ubah dan terkadang ubah itu dibuang dan yang tersisa adalah wawu dan wawu ini adalah badal dari ubah sehingga wawu ini disebut wawu ubah dan wawu ubah adalah harfu jar Waruba itu harfu Walai Walailin semacam perkataan penyair. Ini kutipan Said. Walailin kamu jilbah eh, bahri sudulahu. Artinya rubba lailin. Wawunya itu gantinya rubba. Sehingga kalau kita kembali tanpa asal, maka wal uh, rubba lailin kamu jilbahri tidak sedikit malam itu bagikan ombak lautan yang uh, terurai uh, tirainya. Artinya eh, tidak sedikit malam adalah malam yang kelam, yang susah, menakutkan, penuh dengan hati yang berdebar, was-was, bimbang, bingung, banyak masalah, bagikan lautan yang gelap, yang hitam, yang gelap, yang orang bingung e, mau kemana karena tidak ada penerangan, tidak ada ini di tengah-tengah lautan e, yang gelap, yang pekat. Itu maksud uh, e, syair ini. Kemudian yang kedua adalah isim yang majrur karena sebab menjadi mudhaf ilaih. Isim itu dibaca majrur jika menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih adalah isim atau domir yang disandarkan kepada isim sebelumnya. Zurtu kotal asmaki. Aku mengunjungi eh, taman ikan taman ikan ke tempat kita apa? Siwot ya. Nah, dunia laut. Kalau kulna seandainya kita katakan aku e, mengunjungi taman lalu diam maka tidak diketahui layu aku ayu hadikotin hiyal maksudatu tidak diketahui taman seperti apa yang dimaksudkan. Akan tetapi ketika kita mengatakan aku mengunjungi taman ikan, maka diketahuilah maksud taman yang diinginkan. Hatika disebut mudhaf al-asma' disebut mudhafun ilaih. Kemudian ini kaidah yang pernah telah kita sampaikan di awal-awal pertemuan Wal idofa tufidul mudofa ta'rifa. Idakan al-mudofu ilaihi ma'rifatan. Jika mudof ila adalah isim ma'rifat, maka idofa eh, itu menyebabkan mudof mudof menjadi ma'rifat. Jika mudof ilah itu ma'rifat, maka mudof menjadi ma'rifah. Waktu tufidu taksisah Idza kana al-mudhafu ilaihi nakiratan. Dan jika mudhaf ilaih itu nakirah, maka menyebabkan mudhaf mengalami taksis, mengalami apa? pengkucutan makna. Kalau kita katakan kita pun maka ini nakirah, maknanya luas ada banyak jenis buku yang bisa masuk dalam kata-kata kitab. Ada banyak ragam buku yang bisa masuk dalam kitab. Ketika kita katakan, ketika uh, eh, nakiro ini kita idofahkan kepada nakiro, kita butil midin, maka uh, kitab itu maknanya mengkucut tidak lagi seluas kalau cuma disebut kita itu disebut itu yang dimaksud dengan taksis. Jadi kalau idhofah kepada makrifat kita betil miri maka menjadi ma'rifah. Bukunya murid itu bukan murid yang mana-mana. Kalau cuma kita butalipin buku milik seorang murid, murid yang mana? Masih luas. Tapi sudah mengkucut. Bukunya bukan buku guru, bukan bukan bukunya Pak Bu namun sudah bukunya seorang murid. Namun murid yang mana? Masih luas juga. Jadi ketika kita butil miri buku murid itu ya maka cuma murid A yang dimaksudkan bukan B, bukan C, bukan D dan yang lainnya. Kemudian catatan, para ulama nahu menafsirkan sebab jernya mutaf ilai di anau majrur bahasa mutamkina itu majrur dengan huruf jar yang dikira-kirakan. Dan huruf jar yang dikira-kirakan itu lam, min, atau fi. Wayukodar dan dikira-kirakan ada huruf lam dalam mayoritas keadaan idobah. Contohnya zurtu hadi kotal asmaki. Maknanya Zurtu kotan lil asmati. Lamnya di sini maknanya apa? Eh? Lamnya di sini maknanya apa? Eh? Sibul miliki. Bayubadaru dan dikira-kirakan dengan huruf min jika mudafile ilaih itu adalah jenisnya mudaf. Setelah itu khatama dahabin. Aku membeli cincin emas. Maknanya istara itu khotaman min dahabin. Aku membeli sebuah cincin terbuat dari jenis emas. Wayukodar dan dikira-kirakan dengan huruf fi jika mudhof adalah dorob keterangan waktu atau keterangan tempat tatalabat minhu abahatuhu sahral layali atau sahral layali bahasan-bahasannya bahas-bahasnya bahas itu bisa maknanya adalah artikel ilmiah bisa paper, makalah. Kalau itu tugas kuliah, eh, maka paper, makalah nah, itu disebut bahson. Maka uh, mungkin ini semisal perkuliahan Uh, ada ada artikel-artikel atau tulisan uh, makalah-makalah yang harus diteliti, dikaji, dibahas, ditelaah, lalu kemudian diberi penilaian. Maka mentelaah ya, makalah-makalahnya itu menuntut sahral eh, layali, eh, sahral layali, begadangan di banyak malam. Artinya asara fil layali. Begadangan di beberapa malam. Kemudian berikut ini penjelasan ringkas sarhun mujazun, penjelasan ringkas untuk masing-masing dari mudhaf dan mudah ilaih. Yang pertama mudhaf. Mudhaf itu biasanya isim nakirah dan dia di sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Surul hadikati murtafi'un pagar e, taman itu tinggi. Suru mubtada dan dia adalah mudhaf. Mudhaf ilaihnya al-hadiqati. Akhadtu kita at-Tirmizi aku mengambil buku murid itu kita maf'ul bihi dan dia mudhaf. itu dan bisa dilihat bahasanya mutaf itu berupa isim nakiro. jika dia berupa isim jenis. Ya, kita itu isim jenis. Su, ya. tembok itu isim jenis. Tembok itu macam-macam, mencakup banyak jenis tembok. Itu macam-macam, mencakup banyak jenis nah, buku. jika mudhaf adalah isim mustaq, yaitu isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musabbiha. Apa itu sifat musabbiha? Apa itu sifat musabbiha? Eh? Isim fa'il untuk fi'il lazim. Isim fa'il untuk fi'il lazim itu disebut sifat musabbiha. Maka boleh ya, jika mudhof berusaha isim mustaq, maka mudhof boleh diberi ada ta'rif yaitu al. tu rajulat tawil al-qamati ya at al bacanya tetap mudhaf mudhaf tidak mudhafnya ma'rifah kan, uh, karena isim uh, eh, tawil di sini sifat musabihah Aku berjumpa dengan eh, dengan laki-laki itu yang dia adalah tawil al komati yang tinggi perawaannya. Omah itu tinggi badan. Tinggi badannya tinggi. Tawil tinggi, koma itu tinggi badan. Al-Ja'da syari keriting rambutnya. Maka mutar itu e, tidak boleh diberi al itu jika mutar berusaha berupa isim jenis. Kalau mutar itu berupa isim mustah boleh diberi al maksudnya boleh berarti ya boleh juga tidak. Maka orang boleh membuat kalimat khobat rajula tawilal komati sebagaimana boleh juga membuat kalimat khobat rajula tawi at tawilal qomati Ada beberapa isim yang selalu menjadi mudhaf. Talzamu al-idofata selalu menjadi mudhaf. Tidak pernah dia sendirian. Aila tustamalu mufradatan dia tidak pernah dipakai sendirian. Namun selalu mudhafatan ya, menjadi mudhaf. Di antara isim-isim tersebut adalah indah, ladai, yang artinya di sisi atau di dekat, siwa selain, usaha, uh, uh, itu, maksudnya adalah semaksimal kemampuanku hawalai kurang lebih du memiliki waktu sebagian wahda wahdaka wahdahu eh, sendirian ai ladun ladun sama dengan indah sama dengan ladai kira kinta keduanya sama labai. Nah, semacam dalam kata-kata labaika. Contohnya, ada rajulu dumalin. Ada rajulu lelaki itu dumalin memiliki harta. Wa wahdahu kusawajah dihi Dan dia mencuahkan sendirian usaha jahdihi maksimal kemampuannya limusaati ba'dil muhtajina untuk membantu sebagian orang-orang yang membutuhkan. ini ada contoh untuk du wahda, usaha sama ba'du. Yulah itu bisa disaksikan. Rasanya itu wahda, usara, dan ba'du jami jami'uha semuanya digunakan sebagai mudah Contoh kila misalot akhar jahani kila rajulaini wa kiltal mar'ataini datang kepadaku dua orang laki-laki itu dan dua perempuan itu. Satu hal yang patut diperhatikan bahasanya kila dan kilta tidaklah mudah kecuali pada isim ma'rifah yang bentuknya musanna. Baik uh, eh, berupa isim yaitu isim dohir sebagaimana dalam contoh yang lewat atau bupa isim domir. Misal dalam kalimat ja'ani rajulani kilahuma wal mar'atani kiltahuma. Contoh yang ketiga adalah labbaik Allahumma labbaika. Labbaik itu masdar musanna. Mansub diidofakan kepada harful khitab nah, diidofakan kepada harful khitab bukan diidofakan kepada domi khitab namun harful khitab maka ka dalam kata-kata labaika itu kanya bukan domi bukan isim bukannya adalah harful, Yang namanya harful khitab. Nah, dia uh, e, statusnya bukan uh, bukan domir, bukan isim. Kalau domir itu berarti isim. Namun status k dalam labbaika itu harful. Utifa ilaiha harful khitabi dimudahkan kepadanya harful khitab yaitu k, Maka semata-mata lihat k itu tidak mesti maknanya domir, isim, domir. Sebagian k itu harful yang disebut dengan harful khitab. Contohnya di sini. Contoh yang lain adalah Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Itu Makul bihnya itu iya. Ka itu haful khitab. iya karena aku itu domen pun fasenya itu iya ka itu harful khitab contoh ka yang harful khitab di sini labbaika makna labbaik adalah ikomatan bahasa ikomatin ya. menegakkan setelah menegakkan Artinya menegakkan ketaatan. Labbaika Allahumma ya Allah labbaika. Uh, eh, ikomatan pada ikomatin menegakkan itu menegakkan ketaatan. Pada ikomatin di sini artinya terus menerus. Menegakkan setelah menegakkan. Maknanya bukan dua kali penegakan. Namun terus menerus menegakkan. Karena baik Allahumma la baik, la baik Allahumma. Ya Allah, aku terus menerus menegakkan ketaatan kepadamu. Ay atau maknanya adalah itijai ilaika. Aku hadapkan hatiku kepadamu, maksudku kepadamu, ikbali ala amrika dan perhatianku kepada perintahmu. dan perhatian dan maksud yang ditujukan pada perintah Allah ini bersifat terus menerus. Bukan hanya perhatian sesaat, namun perhatian dan maksud yang terus menerus. Kemudian kalimat atau kata-kata kabel ba'da gair has awal tuna tu'rafu bihasabi mawqiha fil kalam idza kana kata-kata ini tu'raf di i'rab sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat jika dia mudhaf wa tubna hadil asma'u namun isim-isim ini itu mabni ala dhammi mabni dhamma Jika mudhof ilainya dibuang. Namun si pengucap masih memiliki niat mempertahankan makna mudhof ilaih yang tidak dinampakkan. Jitu belikum Aku datang sebelum kalian semua datang Hasbuka dinarun cukup untukmu Cukup untuk kebutuhanmu uang satu dinar. Qara'atul qisata min awaliha. Aku membaca kisah ini aku cerpen ini dari awalnya. Dari awal. Nah, dari judulnya lengkap. Sampai tentu maksudnya akhirnya. Maka di sini kabel, hasab dan awal Tu'raf di'i'raf sesuai dengan kedudukannya yaitu mutaf. Namun jika mutaf ilaihnya dibuang, maka menjadi mabni ala bom. Contohnya ilail amru minko belu wa min ba'du. Maknanya, Pak, lilail amru min qabli dalika wa ba'da dalika. Maka milik Allah kewenangan sebelum terjadinya perkara itu dan setelah terjadinya perkara itu. Maka kemudian dalikanya dibuat. namun e, pengucap atau mutakalim itu masih bermaksud menginginkan e, dalikanya itu tetap menjadi makna dari kalimat yang dia ucapkan. Doma, e, doma di sini disebut dengan doma aywadin Disebut dengan doma tu aywadin ain wawu do. Doma tu Aiwadin. doma iwa. Doma pengganti. Pengganti apa? Iwadin an kalimatin mahdufatin. Dari kalimat dari satu kata yaitu mutaf ilah yang dibuang. Maka dia domanya bukan doma asli, namun doma eh, eh, yang diberikan sebagai kompensasi atas pembuangan mutaf ilah. Yang ini menunjukkan bahwasanya si mutakalim masih menginginkan makna dari mutaf ilah. Maka mutaf ilahnya dibuat, namun maknanya masih diinginkan. Bukti kalau dia masih menginginkan makna, dia ngasih doma. Apa itu hudinawan fahasbu? Aku berikan padanya uang satu dinar, fahasbuhu. Maksudnya ada haknya, namun haknya dibuang. Fahasbuhu. Hasilnya fahasbuhu. Dan itu cukup untuknya. Maka qablu ba'du dan hasbu di sini mabni ala dhammi, mabni dhamma karena karena mudhaf ilaihnya dibuang. Kemudian catatan atau faedah kasihan mayak talitul amru Seringkali banyak orang bingung Untuk membedakan antara hasbu Dengan sinnya sukun Dan hasabu Atau hasaba dengan e, eh, sinnya di fathah Hasbun dengan sin yang disukun artinya adalah cukup. Hasbuka dinarun tadi. Dan dia di Iraq wifkan sesuai dengan eh, masa bokasarhu penjelasan yang telah lewat. Ini tergantung dia kedudukannya apa. Amma hasab hasaba sinnya di fathah maka dia adalah mustah diambil dari fiil hasaba yang maknanya pada wa'adda mengkira-kira wa'adda dan menghitung atau menganggap contohnya adzan al muadzinu li salatil asri hasab tawqitil mahalli di madinatil qahirati muadzin beradzan untuk salat asar sesuai dengan jadwal waktu sholat lokal mahali jadwal waktu sholat lokal yang berlaku untuk kota Kairo nah hasabah di sini artinya ala asasi adihi wahisabihi berdasarkan landasan dan hitungan dan perhitungan dari taukid mahalli. Nah, hasabah itu dibaca mansub, selalu dibaca mansub sebagai doa. Ya, hasabah itu selalu dibaca mansub yang kita terjemahkan dengan sesuai atau sejalan nah, dibaca nasab ya, sebagai doa. Kalau tadi uh, tadi di uh, eh, pembahasan tentang masalah uh, mudhof dan mudhof ilaih, jika mudhof ilaih itu ma'rifah, maka mudhof jadi ketularan ma'rifah. Tadi bersejak atas itu. Nah, sekarang dilihat dari sisi mu'anas dan mudzakkar. Jika mudhof itu mudzakkar, mudhof ileh mu'anas mudhof jadi ketularan muannas ataukah tidak? kalau tadi mudhof aslinya nakiyah. Mudhof ilaih ma'rifah, mudhofnya ketularan. Ya, jadi ma'rifah. Gimana kalau mudhof mudaka, mudhof ilaih muannas, ketularan jadi muannas ataukah tidak? Jawabannya di sini. Kak Kan yaktasibul mudhoful kau maka mudhaf yang mudzakkar itu bisa jadi mengambil minal mudhafin ilmu anasita ta'nita maka mudhaf mudzakkar itu bisa ketularan mudhaf ilaih yang muannas sehingga dia menjadi ta'nis menjadi muannas ketularan muannas dengan syarat ada syaratnya ayakuna fil imkani hadful mudhafi yaitu memungkinkan mudhaf itu dibuat wal ibqa dan mempertahankan mudhaf ilah sebagai pengganti mudhaf Contohnya sidhul jumlati hiya. Ini berarti kita jadikan muannas. Sibah kita jadikan mu'anas. Sibah aslinya mudakar. Al nah, jumlah mu'anas. Dan kita katakan dia, oh berarti sibahnya mu'anas. Ia kulu ibaratin, dia adalah semua ungkapan. Sibah adalah isim mudakar yang ketularan mu'anas dari mudhaf ini yaitu jumlah. Karena mungkin karena mungkin saja si boy itu dibuang. Mungkin si boy itu dibuang, kemudian eh, kita katakan al jumlah tuhia dan seterusnya. Contoh yang lain adalah kutiat kurang alifnya. Kutiat ba'du asabihi dipotong salah satu jarinya. Ba'du adalah isim mudakar yang ketularan mu'anas dari mudhaf ilaih yaitu asofi. Karena seandainya ba'du itu dibuang, kalimatnya masih makbul. Kutiat asofi uhu Itu kalimatnya nggak salah. Maka berarti ba'du sangat mungkin untuk dibuang. Eh, tanwin itu dibuang dari mudhaf yang bertanwin. Jika mudhaf aslinya bertawik, tanwin, kemudian dia mendapatkan mudhaf ilah, maka tanwinnya dibuang. Al-maridu syaridun. Kemudian syaridun kita beri al-bal, maka jadilah al-maridu syaridul bali. si sakit itu atau pasien itu hatinya kacau hatinya tak menentu Di sini tanwin dari itu dibuang karena dia mudah kepada bal. Dan non dari mudah dibuang jika mudhaf berupa musanna atau jamak mudah karsalin, Zahabtu ila wizarotail, wizarotait dahiliyati wal khalijiyati. Aku pergi ke kementerian, ke kantor kementerian dalam negeri dan luar negeri. Aku pergi kedua ke pergi ke dua kantor kementerian Kementerian Dalam Negeri dan Luar Negeri. Wizaratai aslinya adalah wizaratai ini. Karena mudor, nunnya dibuang. Hadara mudari sulurati. Telah hadir para guru bahasa-bahasa ada guru bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, ah, kumpul. Maka hadara mudarisul lughati. Mudarisu aslinya mudarisuna. Wawu di sini adalah tanda rofa dan bukan domir. Oleh karena itu tidak tertulis setelahnya alif. Ya. Kalau wawu itu adalah wawu domir setelah wawu ya. terus uh, e, nonnya dibuang yak tubuna yak tubuna ini kemudian mansuh maka jadinya lan tubuh nunnya dibuang diganti apa? alif. Ini cara membedakan wawu ya. ya, di antara beda antara wawu rofa eh, dan wawu domir. Wawu tanda rofa itu sama-sama punya non di belakang. Isim eh, mudzakkar salim wawunya punya non. Eh, fi'il mudhari wawunya juga punya non. Namun wawu kalau di fi'il mudhari itu wawu domir. Ya, kalau wawu domir non dibuang ada kompensasi. Pembuangan non itu ada kompensasinya itu dikasih alih tapi kalau dalam jamak mudakar salim dia punya wawu, punya non, nonnya dibuang, tidak ada kompensasinya. Ya sudah, mau sendirian itu aja. Kemudian mudaf ilaih. Mudaf ilaih boleh jadi isim dahir, boleh jadi isim domir. Jika mutaf ilaih adalah isim dahir, maka adatan biasanya dia berupa isim ma'rifat dan selalu majrur. Aqamtu fi Madinatil Muhandisina. Aku tinggal di Madinatul Muhandisin. Madinatul Muhandisin itu maknanya bukan satu kota namanya Muhandisin atau sebuah kota isinya insinyur semua, bukan. Mohon Madinatul Muhandisin itu satu uh, ini bagian dari kota ya, satu kota besar kemudian ada satu kompleks industri nah, kompleks industri ini disebut Madinatul Muhandisin kurang lebih demikian apa bahasa kita Madinah di sini apa Hah? kawasan kawasan. Di Riyadh, eh di Jeddah itu ada uh, bagian di kota Jeddah itu ada namanya uh, Madinatul Ulum wa Teknologi kalau nggak salah. Eh, kawasan IPTEK namanya Madinatul Ulum wa Teknologi Kawasan IPTEK. Ini satu bagian dari sebuah kota besar. Ya, aku tinggal, aku berdomisili di Madinatil Muhandisi. Ya, di kawasan perindustri, kawasan industri. Demikian terjemahnya. Jangan jangan kota para insinyur ya. Ada kota para insinyur, kota para petani. <clears throat> <clears throat> yudafu ilaihi nakiratan dan mudaf ilaih terkadang berupa nakirah. Contohnya rosati safinatu e, pau tersebut e, merapat alamaina imadinatin di dermaga di pelabuhan sebuah kota. Maina pelabuhan. dan bala tolabatun ghairu mustaufatin tidak akan diterima semua tuntutan yang tidak memenuhi persyaratan semua bentuk permintaan yang tidak memenuhi persyaratan maka di sini mutu ilahnya eh, wa idza ta'rifu dan jika kita ingin membuat e, idofah tadi menjadi makrifat, maka ada tarif yaitu al masuk kepada mutof ilai, bukan kepada mutof. Sehingga kita katakan Rosatif safinatu ala maina il madinati lantuk balat tolabatu ghairul mustaufati maka ada khata'un syai' ada kesalahan yang menyebar mengidofakan al kepada kata-kata gair ketika gair ini menjadi mudof fayuqal maka dikatakan khotoan dan ini salah lantuk balak tauba lantuk balat talabatul gairu mustafatin ini uh, eh, kalimat yang salah. Maksudnya alnya di mustafatin ya bukan di al gairnya Kemudian jika mudhof ilah berupa domir, maka dia langsung bersambung dengan mudhof dan ikrobnya adalah mahal jar. kita kitabaka, aku mengambil bukumu. Kan domir mutasil, mabni alal fatah, mahalnya jar mudhof ilaih. Kemudian idza udifat ya'ul mutakalim jika ya' mutakalim diidofahkan kepada isim yang huruf terakhirnya adalah alif kutiba ya'an maftuhatan maka ya tersebut ditulis dalam bentuk ya yang berharokat fathah siwa selain kita mau mengatakan selain saya maka siwaya itu alifnya itu dibuang saja itu ya. Siwaya. Oh, bukan bukan benar. Alifnya itu alif uh, ya siwa. Oh, siaknya ya mutakalim. Nah. Kemudian dia ada dua tangan, dua tanganku dia ya idza kana akhirul ismi ya ya'an maka jika uh, jika huruf terakhir dari sebuah isim adalah ya maka ya mutakalim di dimasukkan ke dalam ya sehingga ditulis ya ya yang berokat fathah dan di al muhammi Alham ini isim apa? Nah, maksud apa mangkus? Mangkus. Maka mangkus itu huruf terakhirnya adalah ya. Maka Muhammad yang artinya pengacara pembela advokat. Advokat saya itu Muhammad mudarisina para pengajar, para pengajar-pengajarku mudarisia. Maka jika ya mutakalim menjadi mudhof untuk isim yang huruf terakhirnya alif. Ya, maka dia ya maftuha tanpa tasjid. Boleh jadi huruf terakhirnya ya in, e, huruf terakhirnya alif ini adalah musanna dua tangan maka uh, eh, atau uh, eh, dia adalah uh, eh, makso siwa maka uh, sama ya, semuanya diberi ya uh, dan difatka fatkah tanpa tasdid Kemudian terakhir untuk isim yang dibaca maju adalah tapi Tapi untuk isim majrur, isim juga dibaca majrur jika dia menjadi tabi untuk isim majrur. Dan tawabi sebagaimana telah dijelaskan adalah naat atau taukid dan badal. Contohnya, qadaina saifa fi qaryatin ba'idatin anil madinati. Kami menghabiskan musim panas di sebuah kampung yang jauh dari perkotaan. tentang apa? Ujibtu bisihafatil madrasiyati wa majalatiha. Aku kagum aku kagum dengan uh, koran sekolah dan majalah sekolah. Sebagian sekolah punya koran dan majalah sekolah. maka tihah. Ini majrur dengan kasrah karena dia matof eh, atau kepada isim majrur yaitu si hafah. Tauhid contohnya takalam tu ma'al idinatsihi. Aku berbicara dengan pangli, seorang panglima perang itu sendiri. Bukan ajudannya, bukan babunya, bukan pembantunya, namun beliau sendiri. Nafsu di majrur dengan kasrah karena dia tauhid untuk isim majrur yaitu qaid. Padahal maratu bi akhika adilin. Aku melewati saudaramu yang bernama Adil. Nah, adil isim majrur dengan kasrah dia baca untuk isim majrur yaitu akhika. Ya, maka sampai di sini selesailah pembahasan tentang uh, i'rabnya tentang kondisi irobnya isim, rofanya isim, nasabnya isim dan jernya isim. Kemudian bahasan berikutnya adalah amlak al mamnu minas isim yang mamnu minas Pada asalnya semua isim mufrad dan jamak taksir itu majrur dengan kasrah. Sebagaimana pada asalnya isim-isim ini eh, huruf terakhirnya diberi tanwin jika dia terbebas dari al dan terbebas dari itofah. Dan tanwin adalah non yang disukun yuntok biha yang diucapkan di akhir isim di akhir isim mu'rab yang terbebas dari al dan idofah. Namun non ini tidak boleh ditulis. Nah, tanwin itu non sukun diucapkan namun tidak boleh ditulis. Kecuali dalam syair. Ya, kalau dalam syair kadang tanwin itu bukan non yang ditulis. Wa inama tusamu akan tetapi disimbolkan dengan dua dua doma dalam kondisi rofa, dua fatrah e, ya, ditambah alif dalam kondisi nasab dan e, dua kasrah dalam kondisi jer. Maka kalau dalam kondisi nasab, tanwin itu simbolnya adalah dua fathah plus alif. Doktu Zaidan. Ada dua fathah plus alif. Namun, alif ini tidak mesti ada. Ma'amulah menempat atau diperhatikan. Tidak ada tambahan alif dalam kondisi nasab jika isim tersebut huruf terakhirnya adalah hamzah. Contohnya mubtada atau ibtida. Ibtada ayat tadi oh, ibtidaan maka asli hamzahnya asli. Maka ibtidaan itu tanpa setelah hamzah tidak dikasih alif. Mubtadaan itu setelah hamzah tidak diberi alif. Demikian juga tidak ada tambahan alif dalam penulisan jika isim tersebut huruf terakhirnya adalah tak taknis marbutoh fatatan oh itu fatatan tanpa alif namun jika isim tersebut huruf terakhirnya adalah hamzah dan Hamzah ini didahului sebelum Hamzah terdapat huruf yang harokatnya sukun. Eh, terdapat huruf yang bersukun. Maka ditambahkan alif dalam kondisi nasab. Contohnya Jusan, tu Jus'an. Maka setelah hamzah dikasih alif. Kenapa? Karena e, sebelum Hamzah ada Za dan Za ini dibaca sukun. Badaan memulai sama dengan ya, maknanya dengan ibtida. Ini kaidah tentang tambahan alif ataukah tidak. Maka ringkasnya semuanya dalam kondisi nasab ditambah alif kecuali dalam dua kondisi. Pertama, huruf terakhirnya adalah e, tak marbutoh. Yang kedua, huruf terakhirnya adalah hamzah dan hamzah ini ya, tidak didahului apa? Tidak didahului huruf yang bersukun. Ja'a rajulun ra'aitu rajulan marartu bi rajulin ja'at fatatun ra'aitu fatatan marartu bi fatatin abaharat sufunun perahu-perahu tersebut melaut ya, sudah sampai di tengah laut ra'aitu sufunan marartu bi sufunin Khilafah kaidah tisabiqah menyelisih kaidah yang telah lewat. Ternyata ada isim-isim mufrad atau jamak taksir layal haku akhirahu tanwinu yang huruf tan huruf terakhirnya tidak menerima tanwin dan tidak boleh dijar dan dijar dengan fathah sebagai pengganti kasrah jika dia terbebas dari al dan idofah Nah, isim-isim ini disebut mamnu minas sarfi. Dan mamnu minas sarf itu ada tiga macam. Boleh jadi dia isim alam boleh jadi adalah isim yang mengandung makna sifat, menjelaskan sifat, atau dia adalah isman adalah satu nama. Yang pertama, isim alam yang manuk binafsofi Jika dia adalah isim mu'annas, Baik, mu'anas tersebut, isi mu'anas tersebut diakhiri dengan tak marbutoh atau tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Semuanya mamluk nasafi. Fatimatu, Khadijatu, Makkatu, dan nama tempat semuanya adalah mu'anas sehingga Bardadu, Damasku Su'ad dan Zainab namun ada muskilah ada Muawiyah di sini. ada Muawiyah di sini. mau Muawiyah semuanya ya satu jembatan. Mudakar. Hmm? Kalau untuk ya perlu uh, perlu uh, perlu kaidah sendiri, perlu poin sendiri. Uh, kita katakan kaidahnya adalah uh, ya, tak mampu toh isim yang mengandung tak makbutoh ya, meskipun itu untuk mudakar semudakar mudakar yang mengandung tak makbutoh maka dia mamnu min asafi ya, Tolhatu Muawiyatu nanti dikumpulkan Mughiratu lalu ya, perlu poin tersendiri isim mudakar ya, mengandung tak marbutoh. Jadi kalau kita tekan ini Muawiyah Mu'annas fil syai' ya. Kemudian, jika kanal alamul mu'annasu sulatiyan, jika isim alam mu'annas itu adalah sulafi, artinya tiga huruf, sakinul wasati, dan huruf tengahnya sukun, contohnya hindun, misra, seorang bernama, e, eh, bersama Ra'dun, ini, ini Ra'dun di sini bukan e, apa, guntur, namun isim alam, sebagaimana bagian awal kalimat. Fa'idha kanal alamu ra'dun jaza minasafi wa jaza sarfuhu maka boleh mamnu minasafi dan boleh pula ya munsari. boleh bertanwin dan boleh tanpa tanwin. Kemudian yang kedua adalah alam ajami, isim alam yang ajak dari bahasa ajam Ibrahim Ramses, Napoleon, Yakob, Sokrates, dan Idris. Sokrates, Sokrates besarnya sakrat. Nah, jika isim alam, alam ajam itu sulafian tiga huruf. Huruf tengahnya sukun, maka surifa maka munfarid bisa menerima tanwin nuhun lutun famun fam nama nama aja. Jika karena murakkaban tangkiban masjian adalah isim alam murakkab masjid. Masjid itu artinya bercampur, mazaja itu artinya bercampur. Tarkit masjid artinya ini aslinya dua kata. Namun dua kata ini lebur jadi satu. Membentuk makna baru. Yang sudah tidak ada kaitannya dengan uh, makna uh, kata pertama dan kata kedua. Jadi masjid melebur dan membentuk makna baru. Contohnya adalah Bursaid, nama kota di Mesir. Nah, kalau tulisan latinnya Porsaid. Nah, P-O-R-T, Porsaid. Lapa, New York, dan Hadramaut. Atau maut nah, itu aslinya dua kata. Atau dan maut. Nama untuk satu tempat dan tidak ada hubungannya dengan hadroh dan tidak ada lagi hubungannya dengan mau apa itu tempat orang pada mati. Nah, nama tempat. Maka target masjid. Kedua kata bercampur, lebur, ya, eh, membentuk makna baru, tidak, tidak Eh, tidak ada lagi sangkut pautnya dengan kata-kata unsur pembentuknya. Setelah yang lain ada ba'la ba' itu dikatakan milik kata-kata ba'lun artinya suami, eh, ba'lun artinya zaujud dan uh, bak atau pemaknanya ya ini nama tempat nggak ada hubungannya dengan suami apa di situ kota para suami tidak nah, ada istri di sana Tidak ada hubungannya. Tidak karena masih dan isim alam yang ditambahi pada huruf terakhirnya alif dan nun, Marwan, Uthman, Sulaiman, Adnan, Affan. Isim alam yang mengikuti wasan fi'il, Ahmadu, mengikuti wasan af'ala, Yazid, nah, ini jelas fi'il Mudorek yang di, dijadikan nama zat yazidu ini eh, fi'il mudhari itu dijadikan nama yadribu ini juga fi'il mudhari yang dijadikan nama atau mengkecewakan Fu'al, Umar, Zuhal, Kuzah dan Juha. Juha itu terkenal tempat kita eh, untuk lelucon sufi. Ya, ada uh, kalau enggak Abu Nawas, maka lembutan juha. juha. Kemudian eh, tandau atau tumnau sifat minas Satu kata yang mengandung makna sifat, mengandung arti sifat itu mamluk minas Jika dia mengikuti wazan fa'lan yang jika dimuanaskan jadi fa'la. Dan fa'lan di sini mengandung makna sangat uh, fa'lan di sini mengandung makna imtila, penuh. Mana, uh, makna wazannya adalah imtila, penuh. Aksan sangat haus. Muka hausnya itu sudah penuh. Uh, sudah mentok uh, haus. Sakon, sangat mabuk, mabuk berat mabuknya itu udah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rutban sangat marah, marahnya penuh dan mau bunuh diri dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jauhan sangat lapar, syafaan sangat kenyang, kenyangnya itu sudah penuh dan nggak bisa ditambahi lagi. Iya, Faklan itu eh, makna wazannya adalah intilah penuh maka boleh jadi imtila imtila uh, konkret atau imtila abstrak. Kemudian jika mengikuti wazan af'al akhdar hijau, ahmar, merah, aswad hitam atau af'al dalam artian isim tafdil akbar lebih besar, lebih banyak, lebih utama, lebih dulu, lebih bagus. ida eh, idza minal wahidi ilal asarati jika angka 1 sampai 10 dibentuk mengikuti wazan fa'al atau mengikuti wazan maf'al maka angka 1 sampai 10 jika mengikuti wazan fa'al atau maf'al itu maknanya adalah sifat doman makna sifat ini babnya bab sifat Maka sulatun, rubaun, khumasun, usyaun. Itu artinya bersifat tiga, bersifat empat, bersifat lima, bersifat sepuluh. Mauhidun, masna, ma'syaun. Eh, enggak, uh, maaf ya. Mamnu ibn Sarfiyah. sulatu ruba'u, khumasu, usyaun. Mau, mauhidu, matna maksyaru. Mau hidup bersifat satu. Matna bersifat dua. Maksyar bersifat sepuluh. Sehingga terjemah yang tepat untuk fangkihu matobalaku minan nisa'i matna wa sulata wa ruba'ah artinya dan nikahilah perempuan-perempuan yang kalian nikahi eh, sifat pernikahan kalian eh, makna bersifat dua eh, wasulata dan bersifat tiga atau bersifat tiga warba atau bersifat empat pernikahannya tersebut sifatnya adalah bersifat dua atau sifat tiga atau bersifat empat Di sebagian orang salah paham, eh, salah paham e, menyimpulkan bahasanya dari ayat ini bahasanya dalam Islam pernikahan maksimal perempuan yang boleh dimiliki oleh istri yang boleh dimiliki oleh seorang suami dalam satu waktu adalah sembilan istri. Ada yang bahkan eh, 18 istri. Karena salah paham dengan ayat di atas. Salah paham yang pertama, wawunya dianggap wau. Padahal wau di situ bermakna au. Wau di situ bermakna au. Fangki umato balakum nanisai matna wa sulata. Ay au sulata. Wawu ruba'a maknanya au ruba'a ada yang salah faham dan uh, uh, memaknainya dengan uh, eh, uh, wow sehingga diartikan dan dua dan tiga dan empat empat tambah dua tambah tiga tambah empat nah sembilan Jadi tempat kita banyak ya, kalau ya bukan kayak pernah dan muncul. Jadi adalah seorang dianggap tokoh di negeri ini yang punya pemahaman semacam itu. Karena salah paham memaknai wawu. Ya. Belajar nahwunya nggak nggak genep. Ya. Jadi wawunya baru dapat eh, wawu itu artinya dan tambah berarti. Tidak kenal kalau dalam bahasa Arab ada wawu di mana au. Kahar, mudakar, eh, di Sulawesi salah satu fikih nyeleneh dia uh, adalah uh, pemahaman agama dia yang nyeleneh uh, eh, masa pokok ahadun salaf uh, itu maksimal uh, perempuan istri yang boleh dinikahi sembilan alasannya fakum atau palakum masnautulat atau upah Kesalahan lebih parah lagi jika orang itu mengambil kesimpulan hukum dari terjemah yang tidak memahamkan sebagian uh, terjemah kalau nggak salah yang terjemah depan uh, tapi saya nggak pakai. uh, eh. makna di, eh, diterjemahkan dengan dua-dua uh, sulaka <laughs> tiga-tiga rubah empat-empat berarti dua-dua kan empat <laughs> dua-dua empat tiga-tiga enam enam tambah uh, enam tambah empat eh enam tambah empat tambah sepuluh dan empat empat 8 10 tambah 8 18 nah, ini lebih parah lagi sudah sandarannya terjemah bukan dia e, memahami dari bahasa Arab ya. e, terjemahnya terjemah yang tidak memahamkan dikira dua-dua itu oh, dua-dua berarti empat maksud itu memaksud si penerjemah ya bersifat dua gitu. Kapan terjemah depan? Dua, tiga, atau empat. Bukan dua, dua. Bukan. Oh, ya. Bukan terjemah depan. Ya. Ada yang menerjemahkan eh, dua-dua, tiga-tiga, empat-empat. Maksudnya bersifat dua, bersifat tiga, bersifat empat. Hmm. Di sini kita katakan salatul laili masna, masna masna. Eh, Salatul laili masna, salat malam itu dua-dua. Bukan empat kan maksudnya. Nah, salat malam itu dua-dua. Bahasa Indonesia kadang nah, ya, mengatakan demikian. Salat malam itu dua-dua. Apa maksudnya? Bersifat dua. Bukan empat rakaat kan. Mohon dua, bersifat dua, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Maka wazan sulat, ruba, e, makna e, ini maknanya adalah bersifat, bersifat dua, bersifat empat, bersifat dua, e, bersifat satu, e, bersifat sepuluh dan seterusnya. Dan ukhor itu juga memenuhi sofi, dia adalah jamak dari ukhor. Kemudian e, yang terakhir, yumna al ismu minasofi ada isim yang mamnu minasarfi jika dia mengikuti wazan sirah muntahal jumu. Sirah artinya bentuk, muntahal jumu artinya puncaknya jamak. Kemarin kita bahas, pernah kita singgung, jamak aksib ada, ada dua macam, jamak bilah dan jamak kasrah. Ya. Jamak kasrah itu wazan-wazannya banyak. Salah satu uh, bagian dari jamul kasrah adalah sirah muntahal jumu. Ya, salah satu bagian dari jamul kata dan sirah mutal jumu. Sirah mutal jumu adalah e, jamak taksir yang mengikuti wazan afail, afain, ya, afailu, mafail, mafailu, fawail dan fa'alil. Contoh afail, afadil. Jamak dari fadil. Afail, contohnya anasyid, jamak dari nasyid fa'il contohnya rasail jama'il rasilah uh, risalah artinya surah. Mafa'il contohnya majaris jamaat taksir dari madrasah ya sekolah. Fawa, uh, kemudian mafa'il mafatih contoh yang lain adalah masabih kunci-kunci miftah-miftah jamaat dari miftah atau jamaat dari misbah Kawail, contohnya syawalik, jamak dari syarif, artinya jalan raya. Fa'alil, contohnya asopir, jamak dari usbu, yang artinya adalah uh, burung kecil. Demikian yang kita pada kesempatan sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Apa beda antara i'rab mansub dengan mabni mengikuti tanda nasabnya? Jadi namanya nahwu itu kan datangnya belakangan setelah bahasa Arab. Datangnya belakangan setelah bahasa Arab. Ya, maka uh, maka dijumpai dalam bahasa Arab la rajula fidari. Nah, apa ini? Kalau mau dikatakan mansub nggak bisa. Kenapa? E, kalau dikatakan mansub harus tanwin. Jika tidak maka ada pertanyaan, kenapa tidak bertanwin? Apa yang menyebabkan dia mamluk minasofi di sini? Eh, nah, supaya meng, eh, keluar dari e, pertanyaan ini, bahasanya kalau e, mansub harusnya bertanwin, namun ternyata tidak bertanwin ya. ya, maka solusinya jalan keluarnya adalah mabni ya, namun mabninya mengikuti tanda nasabnya mana yang lebih luas bid'un wa isuna ataukah nifun wa isuna jawabannya nifun wa isuna itu lebih banyak lebih luas karena nifun wa isuna itu bisa 21, 22, sampai 29. Kalau bid'un angka berapa sampai berapa? Hah? 3 3 sampai 9. Nah, maka bid'un wa isuna berarti uh, angka realnya adalah 23, 24, 25 sampai 29. Tapi kalau nifun wa isuna sejak sejak 21. 21, 22, Kenapa dibedakan antara jam kinas jam, jam kasrah? Kemarin kita sampaikan, pembedaan ini tidak semua. Kalau isim itu jamak taksirnya cuma satu. Jam ukilah ya jam kasrah. Tidak ada bedanya. Tapi kalau jamak taksir dari satu isim itu banyak, maka dipetakan oleh para ulama nahwu dan jam kilah dan jam kasrah. Kemudian jika akan menyebutkan jumlah lima misalnya, maka lebih utama menggunakan jempol kila atau jempol kasrah. Ataukah boleh keduanya? Kalau isim tersebut memiliki jempol kila dan jempol kasra, maka kalau tangan kalimah boleh keduanya. Nah, kan kemarin, eh, kemarin kita sampaikan jempol kas, jempol kila itu eh, tiga 3 sampai sebelas, sedangkan jempol kasra itu tiga sampai lanihata nihata, la lahu. Tiga sampai tidak ada batasnya. Maka kalau lima boleh jamul kila boleh jamul kasrah. Namun kalau 12, 13 atau 100 atau yang lain ya, dan perlu menggunakan jamak maksudnya maksudnya adalah 100 atau lebih dari 11 maka ya, jamak jamaknya adalah jamul kasrah. menyebutkan kata al-arabiyah pada ibarat al-lughah al-arabiyah. sebenarnya adalah na'at. Nah, lughatil arabiyah. Arabiyah adalah na'at uh, untuk lughah. Nawawiyah pada kalimat arba'in nawawiyah. sama statusnya adalah ya nisbah dan menjadi e, eh, naat. kali saya jumpai pada buku percakapan kami atau al-ana. Padahal di mulakhas e, eh, kaidah kam istifamiyah mufrad mansub. Maka kam dengan sa'ah itu ada dua kemungkinan. Bisa berapa jam bisa jam berapa bisa berapa jam dan bisa jam berapa maka ya uh, eh, mufrad mansub untuk kam uh, kam istifamiyah kam saatan itu artinya berapa jam berapa jam kam saatan itu berapa jam eh, dari Jogja ke Jakarta itu kan saatan berapa jam namun kalau untuk pertanyaan jam berapa maka uh, mungkin uh, dari dari sisi kebiasaan orang Arab kemudian bikin kami satu untuk membedakan dengan berapa jam. Namun keterangan namunya untuk kami uh, kami saya nggak tahu, namun uh, itu maksudnya adalah kurang lebih demikian. Uh, tentang alhamdulillahirabbil alamin lam di sini pernah saya dapatkan lamnya adalah lam istihqaq. Lalu apa beda lam milki dan lam istihqaq? Uh, eh, lam milki itu untuk benda-benda yang bisa dimiliki, maka bendanya itu konkret. Ya. Lam istihqaq itu jika benda yang dimiliki adalah benda abstrak. Maka nah, jika benda yang itu adalah abstrak, maka namanya lam istihqaq yang lebih tepat. Ya. Ya, karena kepemilikan yang bersifat abstrak. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Puji itu bukan satu benda konkret yang dimiliki. Ya, dia adalah satu hal yang abstrak, pujian itu satu hal yang abstrak, maka ini lam istihqaq. Kalau itu adalah satu hal yang konkret, maka itu lamul milki.